Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ucapan salam dan kehadiran yang kami hormati Bapak Bupati Banjarnegara, Bapak Sutejo Selamat Utomo, SH M Hum, dan yang kami hormati hormati pula Kapolres Banjarnegara ataupun yang mewakilinya. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dandim Banjarnegara atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili dan kepada MUI Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sebuah perkara yang pada saat ini dalam waktu-waktu ini merupakan perkara yang hangat dibicarakan terkhusus di negeri kita tercinta ini. Yaitu sebuah perkara yang kita angkat melalui tema anarkisme, terorisme, dan demonstrasi dalam timbangan Islam. Ya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini acara ini terhubung dengan Masjid Al-Amin di Recasa untuk Eh, kaum Hawa berada di sana. Selanjutnya kami akan bacakan urutan acara daurah ilmiah pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sambutan panitia penyelenggara yang insya Allah beliau Ustadz Makmun, Ustadz Maimun, Hafizullah Ta'ala yang akan menyampaikan. Kemudian Acara kedua sambutan tunggal dari Bupati Banjarnegara Bapak Haji Sutejo Selamat Utomo SHM Home. Kemudian uh, selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti yaitu daurah bersama eh, dengan tema anarkisme, terorisme, demonstrasi dalam timbangan Islam oleh Ustadz Afifuddin Asidawi Hafizullah Ta'ala nah, Dan insya Allah nanti season terakhir atau acara terakhir yaitu tanya jawab nah, Tidak memperpanjang waktu kiranya kepada beliau Ustadz Maimun uh, Untuk tempat kami persilahkan Nah.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 Dan kepada yang terhormat pula tamu-tamu undangan semuanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Walhamdulillah rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk terwujudnya kajian Islam ilmiah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian Islam ilmiah pada hari ini insyaallah akan mengambil tema terorisme, anarkisme, demonstrasi dilihat dari timbangan Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Panitia mengambil tema yang demikian tentunya memiliki beberapa alasan-alasan. Di antara alasannya karena semaraknya atau begitu banyaknya aksi teror di tengah-tengah kaum muslimin atau perbuatan-perbuatan anarkis di tengah-tengah kaum muslimin bahkan yang lebih menyedihkan lagi yang dilakukan oleh sebagian pemuda kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad atau dengan mengatasnamakan membela agama Islam Kemudian alasan yang kedua, dengan diadakannya kajian ini adalah dalam rangka untuk membentengi umat Islam dan juga memahamkan masyarakat ke jalan yang benar, yaitu jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga mereka kaum muslimin bisa berjalan di atas al-haq, bisa mengikuti manhaj salafi, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian juga di antara alasannya pula adalah dalam rangka untuk membangun kerjasama atau ukhuwah antara ahlu sunnah salafiyin dengan pemerintah untuk sama-sama memberantas aksi terorisme, aksi anarkis. Karena demikianlah yang dicontohkan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, sahabat Jalil, Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Beliau bekerja sama dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu itu untuk memberantas para pemberontak atau para teroris waktu itu. Kemudian juga dari pihak panitia tentunya dengan diadakannya kajian Islam ilmiah ini memiliki beberapa harapan atau memiliki beberapa tujuan. Di antara yang kita harapkan adalah semakin tersebarnya dakwah ahlu sunnah salafiyin di tengah-tengah kaum muslimin sehingga memberikan barokah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin terkhusus di daerah banjar negara ini. Kemudian harapan yang berikutnya semoga mereka Orang-orang yang terbawa dengan pemahaman terorisme, mereka bisa membuka hatinya sehingga mereka mau kembali kepada kebenaran, mengikuti agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami berharap bahwasanya acara yang mulia ini, acara yang bagus ini, acara yang penuh barakah insyaallah taala bisa berlanjut di waktu-waktu yang lain atau waktu-waktu berikutnya. Maka akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada beliau al Ustad Afifuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk datang ke Banjarnegara dalam rangka untuk menyampaikan muhadharah atau menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk kaum muslimin Banjarnegara. Kemudian yang kedua kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyediakan tempat dan fasilitas yang lainnya. Sehingga kaum muslimin merasa tenang duduk untuk mengikuti kajian Islam ilmiah ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para panitia dan kepada para ikhwan, saudara-saudara yang membantu panitia untuk terwujudnya daurah atau kajian Islam ilmiah ini. Semoga mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.